Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul wa Qawaidih. Sekarang kita masih berada pada halaman 222, perhatikan situ. Mas'alatun permasalahan yang baru seputar apa? Istihsanat. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum permasalahan istihsanat yaitu menganggap perkara itu bagus atau indah padahal mungkar. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini, laqila. Kalau ada yang mengatakan inna hujjatul istihsan warada biqauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanan." Hasanun. Kalau ada yang mengatakan hujjah dalil istihsan itu telah ada, yaitu pada ucapan Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu maro'ahul muslimuna hasanan yaitu sesuatu yang kaum muslimin memandang itu adalah bagus, maka itu di sisi Allah taala bagus katanya. Kita katakan wal jawab annakul jawabannya kita katakan awalan faham belum ini maksudnya? Ada orang yang berhujah, istihsan itu hujah katanya. Dalil katanya. Kita katakan, lah dalilnya mana? Dalilnya ada perkataan Abdullah Mas'ud. Semua perkara yang manusia itu kaum muslimin menganggap itu bagus, itu di sisi Allah Taala juga bagus katanya. Kita lihat jawabannya. Wal jawab Nakul jawabannya kita katakan awalan pertama inna hadzal asar fihi nadhar fi thubutih. Asar ini perlu dicek lagi tentang kesahihannya. Paham ya? Dicek lagi tentang kesahihannya. Asar masalah eh, ucapan Abdul Mas'ud perlu dicek lagi kesahihannya. Summa inna murada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian yang diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Anal mu'minina la yumkin an yastahsinu ma lam yastahsinuhullah." Ini penting. Bahwasanya orang mukmin itu enggak akan mungkin menganggap perkara itu bagus eh Naam barakallahu fikum pada perkara yang Allah taala naam selama Allah taala tidak menganggap itu bagus. Belum. Seorang mukmin tidak akan mungkin menganggap perkara itu bagus selama Allah Taala tidak menganggap itu perkara bagus. Jadi orang mukmin akan mengatakan bagus kalau Allah Taala mengatakan bagus itu ya, tidak sembarangan. Wa anal mu'mina yuhda ila siratal mustaqim bima a'tahu Allah Taala min minan nur. Dan bahwasanya seorang mukmin diberikan hidayah kepada jalan yang lurus dengan apa yang Allah Taala berikan berupa cahaya. Paham belum? Jadi orang mukmin itu enggak akan menganggap ini bagus kecuali Allah Taala menganggapnya gitu loh. Kecuali kalau Allah, Allah Taala sudah menganggapnya. Maksudnya kalau Allah Taala menganggap itu bagus, barulah orang muslim mengatakan itu bagus. Bukan sumbernya dari orang mukmin itu sendiri. Paham maksudnya? Karena orang mukmin yang mendapatkan hidayah itu akan memandang dengan cahaya gitu loh. Dan nah, maksudnya dengan ilmu. Naam. Mahum insyaallah. Jadi pendalilannya nggak benar. Kita katakan hujah itu empat. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' kias yang sahih. Empat itu ya. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' kias yang sahih. Nah. Adapun ijma' sama kias yang sahih itu pun tidak boleh berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Adapun istihsanat itu bisa kita ambil selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang sebelumnya kemarin apa? Istishabul asal. Membawa kepada hukum asal itu juga boleh selama tidak apa? Tidak ada dalil yang lain. Tapi kalau ada dalil nggak perlu kita bawa hukum asal. Seperti ada contohnya jual beli itu bagaimana hukumnya? Halal? Boleh? Boleh. Kenapa? Karena kita bawa kepada hukum asal. Kita katakan enggak perlu karena dalilnya ada. Ahallallahu al-bai'a wa harrama Allah telah menghalalkan jual beli dan haramkan riba. Berikutnya, mas'alatun, permasalahan baru. Qulna kita katakan innallaha ta'ala kal Allah taala menyatakan min minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhidat lahum. Dengan sebab kezaliman orang-orang Yahud alkitab. Akhirnya kami haramkan atas mereka makanan-makanan yang baik, sesuatu yang bagus yang semula dihalalkan untuk mereka. Sebabnya apa? Kedoliman ahlu kitab. Amlum. Di sini kita apa? Kita katakan karena perbuatan dolim mereka yang sangat banyak, akhirnya Allah terharamkan perkara yang semula halal buat mereka. Kita lihat bagaimana permasalahannya Wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ja'alat talqah wal wahidah salasan. Penting ini masalah perceraian. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan talqah wahidah. Talqah wahidah itu sekali ucapan cerai salasan. Paham ya? Nah, dengan tiga. Salasa talqat ba'inatan la raj'ata ba'daha. Paham belum? Sekali ucapan cerai itu langsung apa? Dijadikan apa? dijadikan langsung tiga orang pisah. Makanya tiga anti talik, anti talik, anti talik dalam satu majelis dihitung langsung satu bain. Padahal pendapat yang rojib dihitung berapa? Nah, dihitung apa langsung tiga itu dapat yang bain. Padahal yang rojib dihitung satu baru satu toh. Walaupun dia ucapannya tiga, anti talik, anti talik, anti talik itu baru dihitung satu. Itu pendapat yang rojib Paham ya? Nah kalau fikum. Tapi kalau Umar Khattab anhu memandang karena banyaknya perceraian, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, akhirnya Umar Khattab mengatakan walaupun dia di majelis mengucapkan anti talik, anti talik, anti talik langsung dikatakan bainah. Pisah. nggak boleh apa? nggak boleh balik lagi. Paham belum? Tujuannya apa kemarin tujuannya? Tujuannya adalah suatu kebaikan agar tidak banyak orang yang menceraikan istrinya. Paham ya? Karena tujuan pernikahan itu apa? Untuk cerai atau untuk apa? Oh, untuk mewujudkan keluarga yang apa? Mesti antum terus yang jawab ini ya. Seringnya antum yang jawab ya. Nah, Masya Allah pertanyaannya seringnya itu anak ingat tuh yang tak tanyakan antum terus. Paham ya? Untuk mewujudkan keluarga yang apa? Mawaddah, sakinah, warahmah. Benar. Bukan untuk bercerai. Paham ya? Bukan untuk bercerai. Nah, ini tujuannya Umar Khattab bagus sebenarnya. Kita lihat sini. Walakin Na'am barakallahu fikum al-musyarra' fil ayah Al-musyarri' fil ayah huwa Allah. Akan tapi yang mensyariatkan dalam ayat tersebut adalah Allah taala. Isim itu ya. Wa huna Umar Khattab. Di sini Umar Khattab, summa in di sini Umar Khattab. Sedangkan Al-Qur'an itu Allah taala yang mensyariatkan. Di sini ucapan Umar Khattab, pendapat Umar Khattab. Tiga kali talqah dihitung langsung bain dalam satu majelis. Padahal itu yang satu yang benar ya. Summa inna qiyasahu huna khalafan nassan mujma'an alaih. Kemudian kias di sini berseberangan dengan dalil yang telah disepakati para ulama mingkobel sebelum sebelum sejak dulu. Paham ya sejak dulu disepakati. Fi ahdin Nabi SAW di zaman Rasulullah SAW wa khilafati abbaqar wa sonanan wa sadru khilafatihi radul anhuma. Maksudnya apa? Pendapatnya Umar Khattab ini berseberangan dengan apa dalil yang telah disepakati oleh para ulama sejak dahulu, sejak zaman Rasulullah SAW dan sejak zaman kepemimpinan Abu Bakar dan di awal-awal kepemimpinan Umar Khattab. Paham ya? Tentang apa? Tiga kali talqah dihitung satu. Anti talik, anti talik, anti talik. Pendapat yang roja berapa? Dihitung satu. Berarti masih ada dua kemungkinan lagi. Paham belum? Tapi Umar Khattab radhiyallahu anhu, na'am barakallahu fikum, na'am mengatakan di situ dalam satu majelis walaupun dia mengatakan anti talik, anti talik, anti talik tetap dihitung apa? Langsung dihitung tiga itu. Jadi tolak, tolak bain. Tujuannya apa tujuannya? Membendung agar orang tidak banyak yang menceraikan. Kita lihat sini. Fahal naqul. Apakah di sini kita katakan innal qiyas sahada sahihun? Apakah qiyas dikatakan sahih? Al-ijabah jawabannya Tahrimullah azza wa jalla 'alal yahud hadi thayyibat muwafiqun lil hikmah. Maksudnya ini perbuatan Umar dikiaskan dengan ayat tadi itu yaitu Allah Taala mengharamkan perkara yang semula dihalalkan untuk ahlu kitab sebabnya karena apa ahlu kitab berbuat kezaliman dikiaskan dengan itu kiasnya benar atau tidak kita lihat jawabannya tahrimullah azza wa jalla al yahud hadhihi thayyibat muwafiqul hikmah Allah Taala mengharamkan eh, mengharamkan makanan-makanan yang baik yang bagus ini untuk ahlu kitab Yahud itu mencetak hikmah ada hikmah di balik pengharaman tersebut apa hikmahnya nah barakallahu fikum Hikmahnya agar mereka itu tidak berbuat kezaliman. Paham ya? Kita lihat sini. Idan minal hikmah anna an-nasa idza adnabu an yumna'u an yamna'u ba'da ma ahallallahu lahum. Artinya apa? Jika demikian berarti termasuk hikmah bahwasanya manusia apabila mereka berbuat dosa, mereka apa? Mereka akan terlarang eh, dilarang untuk apa? mengkonsumsi sebagian apa? sebagian yang Nah, barakallahu fikum Allah taala halalkan untuk mereka. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Fa in jika dikatakan famalun. Jadi hikmahnya tujuannya adalah apa? Tujuannya biar orang itu berpikir. Ketika orang-orang Yahud banyak berbuat kedoliman, akhirnya diharamkan perkara yang semula halal. Ini jadi pelajaran bahwasanya agar manusia itu tidak berbuat dosa sehingga Na'am barakallahu fikum Fa in qila jika dikatakan innal qiyas sahih la yakunu musadiman nas. Apabila ada yang mengatakan sesungguhnya qiyas yang sahih itu tidak akan pernah bertabrakan dengan dalil. Qiyas yang sahih tidak akan pernah bertabrakan dengan apa? Dalil. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala salasat talaqat nam. Talqah wahidah dikarenakan Rasulullah Alaihi Wasallam menjadikan tiga cerai dihitung satu talqah. Paham belum? Kalau dalam satu majelis gini, suami sama istri mengatakan, suami mengatakan, "Ya zaujati anti talib." Anti talib, anti talib. Tiga ini dihitung satu. Tiga ini dihitung apa? Dihitung satu talqah wahidah. Wa ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian pula seperti itu pula pendapatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa amma Umar radhiyallahu anhu faja'alaha satu talaqat wa fihi musadamah. Barulah sekarang ada tabrakan sini. Ternyata Umar Khattab beristihad Nah barakallahu fiikum. Naam. Tiga kali ucapan tadi itu langsung dihitung tiga juga dalam satu majelis. Berseberangan enggak dengan dalil? Berseberangan. Bertabrakan enggak? Bertabrakan. Nah sekarang kalau kias ini kias berseberangan dengan dalil, didahulukan kiasnya atau dalilnya? Dalilnya. Nah barakallahu fiikum. Karena para ulama mengatakan la kiasa. Nah barakallahu fiikum Naam ma'a dalil. Tidak ada kias bersamaan apa? Berseberangan dengan dalil. Jadi tidak ada kias kalau bertabrakan dengan dalil. Dalil lebih menang daripada kias. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Fal jawab jawabannya annahu laysat fihi musadamah. Ini kalau yang menguatkan ini ya. Ini enggak ada pertabrakan. Enggak ada kontradiksi di sini perbuatan Umar dengan dalil-dalil itu. Li'anna raja'ah haqqul insan. Karena raja'ah apa rajah itu kembali itu kan hak manusia. Hak seorang mau kembali atau tidak. Lahu an yuraji' Boleh dia dia untuk rujuk kembali kepada istrinya wali waliil wali waliil amri an yamna'ahu minal murajaah ta'diban. Dan di sini ada hak bagi pemimpin untuk melarang suami tadi kembali kepada istrinya sebagai apa? pemberian adab. Biar suami itu enggak bermudah-mudahan menceraikan itu loh. Paham belum? Kalau diberikan keleluasaan kan akhirnya menceraikan. Anti talik, dikit-dikit anti talik, dikit-dikit anti talik karena bajunya enggak setrika kan langsung anti talik Paham ya? Masakannya gosong anti talik. Paham ya? Kemudian baju yang anti talik. Dikit-dikit gitu. Kalau nggak dikasih adab. Nah, tujuan Umar Khattab ini memberikan adab para suami agar tidak bermudah-mudahan apa? menceraikan. Dan lihat sini. Fahiya naun min takzir. Di sini ada sejenis atau takzir, sejenis hukuman yang sifatnya hardikan. Paham ya? Seperti itu. Walihada law anna an-nasa raja'u fi ahdi Umar, summa mana ar-raj'ah ba'da husuliha kana hadha huwa al-musadim lin-nas. Oleh karena ini kalau seandainya manusia mereka kembali eh, kembali di zamannya Umar Khattab, kemudian apa? Na'am barakallahu fikum. Umar melarang raj'ah untuk raj'ah kembali beristrinya setelah apa? Setelah ba'da husulnya setelah terjadi perceraian ini karena hadha al musadim nas Berarti inilah yang baru berseberangan dengan dalil. Amma idza mana'ahum an yarji'u fahuwa la lam yusadim. Adapun kalau melarang mereka untuk kembali maka itu enggak ada enggak ada bertabrakan dengan dalil. Li'annahu man'ahum min haqqin lahum ta'ziran 'alaihim. Kenapa kok dilarang tersebut untuk kembali? Karena sebagai bentuk hardikan hukuman buat mereka agar tidak apa? bermudah-mudahan terburu-buru untuk menceraikan. Li'annahum ta'ajjalu fi amrin kana lahum fihi anah. Dikarenakan mereka terburu-buru eh, terburu-buru pada perkara yang seharusnya perlu perhatian. Orang menceraikan enggak sembarangan ya. Orang menceraikan itu harus dipikirkan bahkan lebih dari tiga kali itu dipikirkan dulu karena di balik perceraian itu nanti apa dia pertama pertama diantaranya kalau suami menceraikan istri dia nggak punya istri lagi ya nggak kedua nanti istri tersebut hamil atau tidak perlu dilihat lagi Ketiga, nanti kalau dia ceraikan punya anak kecil, nanti suami bukan berarti nggak tanggung jawab, tetap masih memberikan nafkah kan itu sampai besar anaknya. Jadi orang bercerai itu nggak sembarangan, perlu apa? Diperhatikan, perlu dipikirkan terlebih dahulu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan apa? At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Sikap berhati-hati itu datang dari Allah Taala, sedangkan tergesa-gesa datang dari setan. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Eh, wa na'am barakallahu fikum. Dan lihat sini. Kata beliau, wa tawdihu dalik penjelasannya, dia tambah jelas lagi. Anna rajula lamma qala li zawjatihi, bahwasanya seorang suami ketika dia mengatakan kepada istrinya anti talik, anti talik, anti talik, suaminya ngomong kepada istrinya tiga kali, anti talik, anti talik, anti talik. Ana eh, barakallahu fikum. Dan lihat Yuridu bidzalika an yata'ajjal amran ja'alallahu lahu fihi ana. Tujuan suami itu pengennya cepat selesai gitu loh. Pokoknya anak harus pisah sama istri itu. Istrinya kurang ajar, istrinya enggak taat, istrinya kalau keluar pakai wangi-wangian, istrinya kalau keluar berhias. Suaminya marah nih, anti tolik, anti tolik, anti tolik. Tiga langsung biar cepat selesai. Padahal syariat masih menghitung satu itu. Paham ya? Menghitung satu, ini masih ada peluang lagi tapi pengennya suami cepat selesai gitu loh. Kalian lihat sini. Nah, barakallahu fikum ya kan? Pengennya suami itu nyata ajal, terburu-buru pada perkara yang Allah Taala menjadikan di situ harus berhati-hati. Ana berhati-hati, tenang, dipikirkan terlebih dahulu. Li'annaka law sa'altahu Dikarenakan kamu kalau bertanya pada suami tadi, lima dafa'ala dzalik? Kenapa kok dia menceraikan seperti itu? Laqala, niscaya dia akan mengatakan min ajli alla auraji'aha fahuwa fahuwa lam yakulhu ta'kidan, ya kan? Laki-laki tadi bertanya kenapa kamu mengatakan seperti itu tiga kali, kamu aku cerai, kamu aku cerai, kamu aku cerai. Kenapa tiga kali ucapan langsung? Nisanya laki-laki dia akan menjawab apa? Akan menjawab biar aku tidak kembali lagi pada dia. Karena suami tidak senang lagi sama istrinya itu loh. Pengennya segera clear selesai, nggak mau ketemu lagi sama istrinya lagi. Paham ya? Itu pengennya suami tadi di tiga langsung dari itu. Nah, kita lihat ya. Namanya apa ini? Three in one tadi ya. Three in one tiga dalam satu pertemuan. Satu pertemuan langsung tiga. Anti talik, anti talik, anti talik. three in one, one itu satu. three itu tiga. Tiga dalam satu pertemuan langsung. Anti talik, anti talik, anti talik. Ini kalau secara syariat dihitung satu. Nah, kita lihat sini. Lam yakunu dan Dia mengatakan itu bukan penguat, bal taksisan tapi benar-benar membangun. Ingatkan membangun ya, takkid penguat. Kalau penguatan hitung hitungnya satu, tapi kalau taksis dibangun satu, anti talik Dua anti talik. Tiga anti talik dibangun satu-satu dari tiga sudah langsung langsung kena. Menurut apa pendapat ini? Yuridu an la yuraji, pengennya suami itu nggak mau kembali sama istri tadi itu. Wa idza talaqas tanas tatliqat jami'an li an la yuraji. Apabila dia menceraikan tiga kali cerai, tiga kali talqah tadi ucapan cerai tadi itu, eh, tujuannya agar dia kembali fahada hadza lillah. Maka yang seperti ini berseberangan, bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna Allah taala ja'ala talak talqah tsumma raj'ah tsumma talqah tsumma raj'ah tsumma talqah. Penting. Karena Allah taala menjadikan na barakallahu fikum tiga. Talqah raj'ah, talqah raj'ah, talqah fala raj'ah. Belum? Jadi talqahnya ada berapa Ihsan? Kesimpulannya tiga. Anti talik nunggu dulu. Sampai sampai kapan Bang nunggunya Bang? tiga kali haid. Karena menceraikan dalam keadaan haid itu namanya apa? Talak bid'i. Nunggu sampai suci dulu, ketika suci jangan digauli. nggak boleh berhubungan badan. Tapi apa? Langsung di anti talak. ini cerai satu, nunggu tiga kali tiga kali haid. Tujuannya apa nunggu ini? Untuk apa? Biar apa? Biar berpikir, jangan-jangan nanti mau masih mau balik lagi. Setelah anti talak, kamu aku cerai. Nunggu tiga bulan, eh, tiga kali haid. Haid pertama, haid kedua, ternyata haid ketiga belum sampai suci dia mau balik. Ya udah balik aja nggak masalah itu masih istrinya. Paham ya? Tapi kalau setelah selesai masa idahnya selesai, dia mau balik, itu bisa tapi dengan nikah baru. Setelah masa idah selesai ya. Nah, masih berhak dan itu masih suaminya tapi harus dengan nikah baru. Itu setelah apa setelah masa idah habis. Seperti itu na'am barakallahu fikum. dan lihat sini. Na'am barakallahu fikum wahada hadul nam wahada hadha wahada fayakun wahada hadha fayakun haraman. Maka perbuatan ini adalah berseberangan, bermusuhan, bertentangan dengan Allah Taala maka itu adalah haram. Walihada ja'a hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena ini datang dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam qama ghadiban qama ghadaban wa qal berdiri dalam keadaan marah seraya berkata ayal abu nah bi kitabillahi wa ana baina adhurikum Apakah dia ingin bermain-main dengan Al-Qur'an dalam keadaan aku berada di hadapan kalian? Ah, maksudnya Rasulullah ini marah gitu loh ya. Karena apa? Karena permasalahan perceraian ini na Jadi Rasulullah marah, marah mengatakan ayal abu bi kitabillahi wa ana bain adhurikum. Apakah dia ingin bermain-main dengan Al-Qur'an dalam keadaan aku berada di hadapan kalian? Barakallahu fikum. Jadi saat itu Rasulullah marah gitu loh. Marah ke atas kejadian tersebut marah. Ayal Abu bi kitabillahi wa ana baina aturikum. Apakah dia itu ingin main-main dengan Al-Qur'an dalam keadaan aku berada di hadapan kalian? Firrajulil ladzi talaqa zaujata salatan bi kalimatin wahidah. Ini. Marahnya kepada orang yang menceraikan istrinya dengan apa? Tiga kali cerai dalam apa? Satu ucapan. Kamu aku cerai tiga, langsung itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ayo na'am. Ewa Faham ah. ya maksudnya ya? Di sini maksudnya Rasulullah marah itu pada orang itu ya. Orang itu menceraikan istrinya anti talik salah langsung itu. Dalam satu ucapan tiga langsung. Faham maksudnya ya? Anti talik salah langsung tiga gitu. Fa Umar radhiyallahu anhu qol maka Umar radhiyallahu anhu di sini berkata, "Hum aradu an yata'ajjalu." Mereka itu sebenarnya para lelaki itu pengen segera. Segera apa, Bang? Hmm? Pengen segera selesai, cerai, pisah, nggak mau balik lagi itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum Nah, barakallahu fiikum kita lihat sini. Jadi Umar Khattab tersebut ketika istihad seperti itu tujuannya apa? Karena apa? Karena banyak lelaki yang pengen ter, terburu-buru, tergesa-gesa pengennya langsung pisah dengan istrinya. Fa nahnu nu'adibuhum bi annamna'ahum minar naahum min haqqin kana lahum. Maka kita kata Umar Khattab anhu memberikan adab kepada mereka para lelaki, para suami untuk apa? Melarang mereka kembali kepada istri-istri mereka yang itu merupakan hak mereka. Na'am barakallahu fikum. Jadi tujuan Umar Khattab itu memberikan adab mereka, barakallahu fikum, memberikan adab agar apa? Agar mereka itu tidak bermudah-mudahan menceraikan sehingga ketika dilarang kembali kepada istrinya itu kan mereka berpikir oh berarti ini yang benar-benar serius benar-benar ini memang nah, larangan gitu ya biar mereka berpikir dan tidak bermudah-mudahan menceraikan istrinya fa in qila jika dikatakan halil ulama fil asr al hadir an yajrau ma ajrahu umar radhiyallahu anhu apakah sekarang ulama nah barakallahu fikum ulama eh, zaman sekarang ini apakah sekarang ulama zaman sekarang ini mereka ada yang berpendapat seperti pendapat Umar Khattab radhiyallahu anhu. Au an hadza khassun bil khulafa ataukah ini khusus para pemimpin saja? Idza ra'au tasahulan ketika para pemimpin melihat ada tasahulan orang bermudah-mudahan fi ba'dil umur pada beberapa perkara. Faham ini pertanyaannya? Ada enggak para ulama zaman sekarang ini yang apa? Yang berpendapat seperti pendapatnya Umar? Bahwasanya tiga kali cerai dalam satu majelis dihitung tiga juga. Nah, apakah itu khusus para pemimpin? ketika melihat rakyatnya apa bermudah mudahan dalam perkara dalam sebagian perkara al ijabah jawabannya idza kana nasu la yantahuna bidun bidunihi fala ba'sa kalau manusia itu enggak segera berhenti eh esan kalau manusia tidak segera berhenti tidak menyudahi tanpa harus apa eh, tanpa harus mengenam kecuali dengan menyebutkan tadi itu kecuali dengan pendapat Umar maka enggak masalah belum contohnya sekarang Tahun 2020 ini misalkan banyak perceraian, anti talak, anti talak, anti talak, anti talak. Banyak sekali perceraian. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Dia ucapkan, untuk membendung ini berpendapat seperti pendapatnya umat Khattab enggak masalah. Biar orang tidak bermudah-mudahan. Paham maksudnya? Dilihat kondisinya. Berarti melihat apa, Bang? Si si konpat, situasi, kondisi dan tempatnya. Kita lihat sini. Waqat yuqal inna Umar radhiyallahu anhu lahu sanah, nam lahu sunnah muttaba'ah. Jika dikatakan kalau Umar itu kan khalifah, beliau punya sunnah yang diikuti. Lah kalau kita siapa? Paham ini subhan lagi nih. Kalau Umar kan khalifah, pemimpin. Ya enggak? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Lah kita siapa gitu loh. Ini ucapan yang berikutnya. Paham Nah, kalau Umar mungkin kalau kita nah gitu. Tapi kan kita mengikuti saja. Naam. Kalau ada kondisi seperti itu. Masalah permasalahan baru, kaifatu samal ahkam syar'iyyah taklifiyah wa minha ma la yukallaf bihi kata tawu' permasalahan yang terakhir ini, bagaimana hukum-hukum syariat ini dinamakan hukum pembebanan syariat, taklifinya pembebanan. Padahal di dalamnya itu ada di antaranya yang tidak dibebankan, seperti tatawu, puasa sunnah, sholat sunnah. Diharuskan nggak? Gak diharuskan. Dibebankan nggak? Gak dibebankan. Nah, kenapa kok dikatakan al-ahkam taklifnya? Ada berapa sih ahkam taklifnya kemarin? Eh, ada berapa sih? Ada berapa sih? Ada berapa ahkam taklifnya kemarin? Ada berapa? Hah? Ada lima. Dengan, dengan nyebutnya aku bingung. Ada lima. Paham ya? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Paham belum? Kenapa hukum yang semua ini dikenal dengan hukum pembebanan syariat padahal ada yang tidak dibebankan? Perkara sunnah dibebankan enggak? Enggak. Paham ya? Nah, perkara sunnah tidak dibebankan untuk melaksanakan. Perkara makruh tidak dibebankan untuk meninggalkan. Teman Abdolnya ditinggalkan, kalau sunnah Abdolnya dikerjakan. Tapi kenapa kok secara global dinamakan ah ahkam taklifiyah? Al-ijabah hiya taklifiyah bimakna maksud taklifiyah ini maknanya adalah anal abda ma'murun biha. Bahwasanya hamba itu diperintahkan dengannya. Paham ya? Diperintahkan dengan perkara tersebut Auman manhiyun anha atau dilarang. Haram, makruh dilarang. Wahat al mustahab huwa mukallafun bihi Bahkan perkara sunnah itu dibebankan. Bi an yaqtaqida annahu masyru', yaitu dibebankan agar meyakini perkara mustahab tersebut disyariatkan. Ala wajhil istihbab, disyariatkan dalam bentuk apa? Istihbab yaitu na'am dalam bentuk sunnah, bukan bentuk apa? Wajib na barakallahu fikum. Eh, na'am. Dalam sini. Wal makruh mukallafun bihi ala an ya'taqid li'annahu manhiyun anhu ala sabil karhah. Sama. Makruh itu juga dibebankan, dibebankan agar hamba itu meyakini bahwasanya itu dilarang dalam bentuk karohah. Karohah itu berarti bagaimana? Makruh, afdalnya dikerjakan tinggalan Bang. Ditinggalkan kalau sunnah afdalnya kerjakan tapi enggak harus. Kalau makruh afdalnya ditinggalkan tapi tidak harus. Nah, kalau harus namanya haram, kalau perintah namanya Allah harus namanya wajib. Walaysa ma'na taklifiyah annal insan yukallab ma la Bukan maknanya pembebanan kemudian manusia dibebankan perkara yang tidak mampu. Ya akan enggak akan mampu. Karena manusia itu dibebankan perkara yang dia mampu saja. Allah Ta'ala qala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala tidaklah membebankan suatu jiwa kecuali yang dia upayakan, yang dia mampu. Fa'asbata taklif bil wus'i wa nafat taklif bi ghairil wus'i. Maka di sini Allah tetapkan pembebanan dengan wus' dengan kemampuan, tergantung kemampuannya tergantung yang dia upayakan dan meniadakan pembebanan bihar wus'i pada perkara yang dia tidak mampu. Mau salah ya? Jadi kembali kepada apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Wassallallahu alaihi wasallam ya, wa alamin.